Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa amma ba'd. Kaum muslimin wal salat subuh Masjid rahimani wa Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan Pembahasan bab sihir Bab tentang sihir Yaitu bab ke-24 dari kitab Tauhid Kita akan mempelajari sebuah hadis sebuah hadis yang menceritakan tentang tujuh dosa yang membinasakan. Penulis rahimahullah taala berkata, "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala" Dan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ijtanibus sab'al mubiqat Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan Qalu ya Rasulullah Wa ma hunna Para sahabat pun bertanya Apa tujuh dosa yang membinasakan itu ya Rasulullah Qala asyirku billahi Maka beliau bersabda Yang pertama syirik kepada Allah Wasihru Yang kedua sihir وقتل النفس التي حرم Allah illa بالحق yang ketiga membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar wa aklu riba yang keempat makan riba wa aklu malil yatim yang kelima makan harta anak yatim wa tawalli yawmaz zahfi yang keenam lari dari medan jihad ketika dua pasukan telah saling berhadapan wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat yang ketujuh menuduh wanita baik-baik yang tidak tahu menau dan dia seorang wanita mukminah dengan perbuatan zina hadis ini sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim inilah hadis yang insyaallah taala akan kita bahas pada kesempatan ini disebutkan oleh penulis di dalam bab tentang sihir. Jamaah sekalian, pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita metode pengajaran yang baik yaitu beliau menyebutkan terlebih dahulu secara global. Beliau mengatakan ada tujuh dosa besar yang akan kita bahas. Jadi beliau tidak langsung merinci apa yang hendak beliau sampaikan. Tapi beliau sampaikan dulu secara global. Yang akan kita pelajari ada tujuh perkara. Yang akan kita pelajari ada tujuh perkara. Kenapa perlu dengan cara seperti ini jemaah sekalian? Karena Rasulullah SAW ingin menarik perhatian para sahabat. Jadi ini salah satu metode pengajaran. Kalau kita mau mengajar anak kita misalkan, gunakanlah metode ini. Kita sampaikan dulu secara global, baru kemudian kita rinci. Karena biasanya orang yang disampaikan sesuatu secara global dia akan ingin tahu seperti apa rinciannya muncul rasa ingin tahu para sahabat pun bertanya ya Rasulullah apa itu tujuh dosa yang membinasakan mereka jadi ingin tahu apa saja itu jadi ini metode yang sangat baik supaya orang yang diajarkan itu perhatian ya karena ketika kita belajar ilmu syar'i, ilmu agama, belajar Al-Qur'an, belajar hadis, kita harus memperhatikan. Bahkan wajib kita memperhatikan. Wajib kita memperhatikan. Sebab kita berarti sedang membicarakan tentang ayat Allah yang sangat agung dan hadis Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia. Sudah sepatutnya kita perhatikan. Ya. Sangat disayangkan sebagian orang kalau belajar ilmu dunia dia sangat perhatian. Tapi ketika mempelajari ayat-ayat Allah atau hadis Nabi SAW kurang perhatian. Ya ada yang malah tidur, ada yang main HP. Inilah yang sering terjadi. Ya. Maka ini penting untuk memberikan perhatian terhadap seruan Allah dan Rasulnya. Kita dengarkan dan kita diam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." dan apabila Al-Quran dibacakan Maka dengarlah dan diamlah Agar kamu mendapatkan rahmat Artinya kalau nggak diam Kalau nggak mendengarkan Maka tidak akan mendapatkan rahmat Melainkan mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala Jadi jemaah sekalian Ketika ada yang menyampaikan kepada kita ayat Allah Dan hadis Nabi SAW alaihi wasallam Kemudian kita mendengarkan dan kita diam Kita perhatikan dengan baik ini termasuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Para sahabat pun bertanya, di sini kita juga bisa memetik pelajaran betapa semangat para sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam mempelajari ilmu. Mereka tidak saja menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, tapi mereka juga bertanya kepada beliau. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merinci satu persatu apa saja tujuh dosa yang membinasakan tersebut. Yang pertama asyirku billah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa syirik kepada Allah adalah dosa yang paling besar adalah dosa yang paling besar karena dari tujuh dosa besar tujuh dosa yang membinasakan nomor satu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perbuatan syirik sama dengan hadis lain hadis yang diriwayatkan Imam Al Bukhari dari sahabat Abu Bakrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang dosa terbesar beliau bersabda ala unabbiukum bi akbaril kabair Maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar Al-isyraku billah wa uququl walidain Itulah syirik kepada Allah Dan durhaka pada kedua orang tua Jadi dosa syirik kepada Allah Seringkali disebutkan pertama kali Karena memang inilah dosa yang paling besar Adapun yang dimaksud syirik kepada Allah Maknanya adalah Kita menyamakan makhluk Menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Itu definisi syirik. Menyamakan makhluk atau menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Apa yang merupakan kekhususan bagi Allah jemaah sekalian? Ada tiga. Yang pertama rububiyah, yang kedua uluhiyah, dan yang ketiga al-asma wa sifat. Contohnya dalam rububiyah kalau seseorang berkeyakinan bahwa ada yang mencipta selain Allah maka berarti dia telah mempersekutukan Allah dalam rububiyah. Karena mencipta itu adalah kekhususan Allah. Ketika kita meyakini selain Allah bisa menciptakan, berarti kita telah samakan Allah dengan makhluk atau dengan selainnya. Demikian pula menguasai dan mengatur seluruh makhluknya. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Kalau kita yakini ada selain Allah yang membantu Allah atau bersekutu dengan Allah atau bersaing dengan Allah yang melakukannya, berarti kita telah mempersekutukan Allah di dalam rububiyah. Contoh mempersekutukan Allah dalam uluhiyah maknanya adalah kita mempersembahkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah seperti berdoa, menyembeli solat, demikian pula ibadah-ibadah hati seperti tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah ini apabila salah satunya kita serahkan kepada selain Allah, maka berarti kita telah mempersekutukan Allah di dalam uluhiyah dan inilah yang paling banyak terjadi. Sebanyak jenis ibadah itu sendiri. Ibadah itu sangat banyak bentuknya, maka siapa yang mempersembahkan salah satunya kepada selain Allah, berarti dia telah mempersekutukan Allah. Contoh syirik dalam asma wa sifat. Syirik di dalam nama-nama Allah seperti seseorang memberi nama kepada Allah yang bukan berasal dari nama Allah. Contohnya orang-orang Nasrani menamakan Allah dengan Bapa. Ini salah satu bentuk kesyirikan mereka syirik dalam nama Allah. Mereka berani menamakan kepada Allah satu nama yang tidak Allah namakan untuk dirinya. Maka jemaah sekalian, kita tidak boleh meyakini satu nama untuk Allah kecuali berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh syirik dalam sifat Allah seperti seseorang berkeyakinan selain Allah mengetahui perkara gaib, padahal hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Ini sifat Allah. Sifat Allah yang maha berilmu. Yang maha berilmu tentang perkara yang gaib maupun yang nampak, yang tersembunyi maupun yang terlihat. Maka siapa yang berkeyakinan selain Allah mengetahui perkara gaib, dia telah mempersekutukan Allah di dalam sifat Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Ini jemaah sekalian, beberapa contoh perbuatan kesyirikan dan di dalam kitab ini telah kita lewati beberapa pembahasan tentang syirik dan insyaallah taala pembahasan di bab-bab yang akan datang juga masih banyak yang akan menjelaskan tentang macam-macam kesyirikan. Baik. Kemudian yang berikutnya yang kedua kata Nabi saw alaihi wasallam wasihru, perbuatan sihir. Jemaah sekalian, sihir ini pun sebenarnya bagian dari kesyirikan. Tetapi Nabi saw menyebutkan lagi karena beliau ingin memberikan penekanan bahwa sihir termasuk dosa besar. Kemarin telah kita sebutkan dua sebab mengapa sihir itu termasuk kesyirikan. Yang pertama, karena tukang sihir itu tidak bisa tidak akan mungkin bisa dibantu oleh setan kecuali mereka mau menyembah setan. Mereka mau menyembah setan dan melakukan berbagai macam kekafiran yang disuruh oleh setan. Ini yang harus mereka lakukan supaya setan membantu. Yang kedua karena sok tahu perkara gaib. Itu pun hasil bekerja sama dengan setan. Padahal hanya Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Maka inilah inti pembahasan bab ini bahwa sihir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk as-sab'al mubiqat tujuh dosa yang membinasakan. Iya. Kemudian yang ketiga, wa nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Dan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Inilah jemaah sekalian, dosa besar yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Dan ini adalah dosa yang sangat besar. Ulama menjelaskan Jiwa yang Allah haramkan itu ada empat Yang pertama jiwanya seorang muslim Inilah jiwa yang paling besar keharamannya Apabila ditumpahkan darahnya Allah memberikan peringatan keras di dalam Al-Quran وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ wa'addahu wa'addalahu alima. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Kekal di sini para ulama mengatakan bukan berarti tidak akan keluar dari neraka sebab kekal menurut bahasa Arab bisa juga bermakna diazab dalam waktu yang sangat lama. Iya. Tetapi bisa juga maknanya kekal selama-lamanya. Apabila dia menghalalkan membunuh seorang muslim. Membunuh itu sendiri bukan termasuk kesyirikan, bukan pula kekufuran. Jadi tidak mengekalkan pelakunya di neraka. Cuman maknanya adalah diazab dalam waktu yang lama. Tapi kalau dia menghalalkan perbuatan itu, maka dia terjerumus dalam dosa syirik. Karena menghalalkan yang haram adalah kesyirikan. Sehingga bisa saja maknanya dia diazab selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi wa Dan Allah murka kepadanya serta Allah melaknatnya dan Allah menyiapkan baginya azab yang pedih. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Jadi jemaah sekalian, hati-hati jangan sampai kita terlibat di dalam dosa membunuh seorang muslim. Iya. Hati-hati. Kemudian jiwa yang haram yang kedua adalah Orang kafir zimmi Yaitu orang kafir yang tinggal di negeri muslim Dan dia tunduk dan patuh Terhadap pemerintah muslim Dia tidak melakukan pemberontakan Kemudian yang ketiga Orang kafir mu'ahad Orang kafir yang terikat perjanjian Gencatan senjata dengan kaum muslimin Kemudian yang keempat Orang kafir musta'man Orang kafir yang minta perlindungan kepada kaum muslimin, kemudian ada seorang muslim yang memberikan perlindungan kepadanya, maka seluruh kaum muslimin tidak boleh membunuhnya. Ya, misalkan dia mau belajar Islam, maka dia masuk di negeri Islam walaupun dia dari negeri yang sedang berperang dengan kaum muslimin. Tapi dia masuk di negeri Islam dengan tujuan mau belajar Islam misalkan. Kemudian ada seorang muslim mengatakan, "Saya berikan jaminan, kamu tidak akan diganggu maka seluruh kaum muslimin haram untuk membunuhnya jamaah sekalian ini tiga jenis orang kafir yang haram dibunuh dosanya juga sangat besar walaupun tidak sebesar membunuh seorang mukmin tetapi dosanya juga besar dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda man qatala lam yarah raihatal jannah Wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina aman. Siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi ini juga dosa besar walaupun tidak sebesar membunuh seorang muslim. Apakah orang kafir itu mulia sehingga mereka nggak boleh dibunuh? Tidak jemaah sekalian, bukan karena jiwanya mulia. Orang kafir itu kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Artinya lebih buruk daripada binatang sekalipun. Karena Allah mengatakan mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Tapi kenapa diharamkan untuk dibunuh? Karena kaum muslimin adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan perjanjian. Kalau sudah berjanji, pantang untuk menyalahi janji. Ini sudah terikat perjanjian, nggak boleh kita melanggar perjanjian. Kecuali mereka yang duluan, mereka yang duluan melanggar perjanjian, baru kita batalkan perjanjian tersebut. Inilah sifat kaum muslimin. Beda dengan orang-orang munafik yang suka ingkar janji. Dan juga jemaah sekalian, kalau kaum muslimin tidak memenuhi janji, maka mereka akan semakin jauh dari Islam. Maksudnya mereka bisa terhalangi masuk Islam karena mereka mengira itu ajaran Islam. Iya. Jadi inilah empat jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Tetapi di sini kata Nabi SAW, illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Apa maksudnya alasan yang benar? Ini harus ditentukan oleh dalil. Jangan kita mengatakan saya punya alasan benar. Mau saya bunuh dia? Nggak bisa jemaah sekalian. Nggak bisa dengan ijtihad kita. Harus ditentukan oleh dalil. Seperti apa alasan yang benar? Di antaranya disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud. Dalam hadis Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah illa bi ihda thalatin." Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah kecuali satu dari tiga perkara. Yang pertama, Athayyib Az-Zani Orang yang sudah pernah menikah Kemudian dia berzina Maka hukumannya adalah hukuman mati Dengan cara dirajam Dilempari batu sampai mati Kemudian yang kedua An-Nafsu bin Nafs Membunuh seorang muslim Balasannya bunuh Demikian pula antara orang kafir di negeri Islam. Kalau mereka saling bunuh, maka balasannya juga bunuh, kisos. Kemudian yang ketiga, atarik lidinihi al mufarik lil jamaah, orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam. Hukumannya juga hukuman mati. Iya. Setelah dinasehati, dia tidak mau bertobat, maka dihukum mati. Ini contoh. Tiga sebab yang benar, tiga alasan yang benar untuk membunuh orang yang muslim atau orang yang tadinya muslim kemudian murtad. Tapi jemaah sekalian, yang diizinkan dalam syariat untuk menerapkan hukum ini hanya pemerintah, bukan masyarakat. Masyarakat hanya boleh menasehati. Ya. Contoh lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin, uqtulul fa'il wal maf'ul." Siapa saja yang kalian temui melakukan perbuatan kaum Lut LGBT melakukan hubungan sejenis maka bunuh keduanya disuruh bunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sama saja mereka sudah menikah atau belum kalau belum nikah kalau berzina dengan lawan jenis belum nikah itu nggak sampai hukuman mati hukumannya dicambuk seratus kali dan diasingkan setahun atau dipenjara satu tahun itu hukumannya. Kalau belum nikah, berzina dengan lawan jenis. Tapi kalau dengan sesama jenis, hukumannya lebih berat. Sudah nikah atau belum nikah, hukumannya hukuman mati. Jadi dosanya lebih besar jemaah sekalian. Berhubungan sesama jenis, dosanya lebih besar. Dan sepakat para sahabat, hukumannya harus hukuman mati. Iya. Dan ini luar biasa. Kerusakan terjadi di masyarakat kalau dibiarkan seperti ini dan muncul berbagai macam penyakit yang berbahaya yang sulit disembuhkan apabila kita membiarkan yang seperti ini. Bahkan kata para ulama, belum pernah di muka bumi ini satu kaum yang mendapatkan azab yang lebih dahsyat daripada kaumnya Nabi Lut. Di dunia ini tidak ada azab yang lebih dahsyat dibanding azab mereka. Di samping mereka kafir kepada Allah, mereka juga melakukan hubungan sejenis. Apa azab mereka jemaah sekalian? Negeri mereka diangkat ke langit. Kemudian diputar balik. Ya. Bayangkan orang jatuh dari lantai dua itu sudah lumayan sakit. Apalagi jatuh dari langit jemaah sekalian. Mereka berjatuhan dari langit berjatuhan bersama rumah-rumah mereka, binatang ternak mereka berjatuhan. Kemudian setelah itu disusul dengan lemparan batu. Disusul dengan lemparan batu. Makanya para sahabat mengatakan hukuman orang yang hukuman matinya orang yang berhubungan sejenis ini itu bukan dirajam, tapi dicari gedung yang paling tinggi di tempat itu. Kemudian dilempar dari atas. Setelah dilempar disusul dengan lemparan batu lagi. Setelah dia dilempar dari atas, disusul dengan lemparan batu, persis seperti yang Allah perbuat kepada kaum Nabi Lut. Sebagian sahabat mengatakan cukup dirajam. Iya. Jadi ini contoh yang boleh dibunuh. Demikian pula penyihir, pelaku sihir. Ini juga hukuman mati sebagaimana insya Allah akan kita sebutkan hadisnya setelah ini. Baik, ini contohnya mas kalian alasan yang hak. Tetapi sekali lagi yang boleh menerapkan hukuman seperti ini hanya pemerintah dan masyarakat tugasnya adalah memberi nasihat berdakwah. Hanya ada satu kondisi, hanya ada satu atau dua kondisi masyarakat boleh membunuh tetapi dengan maksud membela diri, bukan memberi hukuman tapi membela diri. Ya, seperti kalau kita diserang oleh orang kafir, diserang duluan. Kita sifatnya membela diri saja atau diserang para pembegal. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang mau merampas hartaku?" Nabi SAW mengatakan, "La tutihi malak, jangan kamu berikan hartamu." Maka sahabat itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia memaksa, merampas dan memerangi aku?" Maka Nabi SAW mengatakan, Qatilhu, lawan dia. Suruh lawan. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku membunuhnya? Kata Nabi SAW, tempatnya di neraka. Kalau dia yang membunuh aku, kamu mati syahid. Jadi disuruh lawan oleh Rasulullah SAW kalau diganggu oleh para pembegal. Iya. Ini kita membunuh sifatnya bukan menghukum, tetapi sekedar membela diri. Adapun yang hukuman terhadap pelaku-pelaku dosa yang seharusnya dibunuh itu hanyalah hak pemerintah. Baik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat wa riba. Makan riba. Inilah jemaah sekalian salah satu dosa terbesar masuk di dalam tujuh dosa yang membinasakan. Makan riba. Yang hari ini subhanallah orang bekerja di lembaga-lembaga riba gajinya besar dan mereka bangga dan mereka berlomba-lomba untuk bisa bekerja dan menjadi pejabat di situ. Subhanallah. Padahal termasuk dosa yang sangat besar. Sampai-sampai Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, "Saya tidak tahu ada makanan atau minuman yang lebih buruk yang masuk ke tubuh anak Adam daripada riba." Karena hanya riba yang Allah katakan kalau kamu tidak meninggalkan riba fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih maka Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadapmu artinya seperti babi dan makanan-makanan haram yang lain itu tidak sampai dikatakan Allah memerangimu dikatakan haram makan babi disebut haram tapi nggak sampai dikatakan Allah akan memerangimu beda dengan riba Allah akan memerangimu. Tapi subhanallah, orang-orang yang makan riba bertransaksi dengan riba seakan-akan tidak ada masalah apa-apa. Ya, bahkan kebanyakan nggak paham bahwa itu adalah riba. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu beliau mengatakan la'ana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa sawa Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan. Jadi bukan hanya yang makan, yang ngasih makan pun dapat. Walaupun dalam hal ini dia yang dirugikan. Tapi dia juga kena karena dia dengan sukarela melakukannya. Demikian pula beliau melaknat orang yang mencatat transaksinya dan dua orang saksinya. Sekedar jadi saksi. Dan beliau bersabda, mereka semuanya sama karena mereka terlibat. Siapapun yang terlibat dalam satu perbuatan dosa, maka dia juga tercatat sebagai pelaku dosa tersebut. Dan jemaah sekalian, riba ini banyak sekali. Banyak sekali bentuknya. Di antaranya bunga bank atau bunga di dalam hutang piutang. Ini termasuk riba. Demikian pula denda di dalam apa namanya jual beli kredit. Ini juga termasuk riba. Demikian pula tukar menukar uang yang sejenis. Kalau satu lebih banyak, maka termasuk riba. Contohnya kita mau menukar pecahan 100 ribu, pecahan 100 ribu, 2, 50 ribu. 50 ribu 2 berarti 100. Kita mau tukar dengan pecahan 1000 1000, seribuan atau 5000-an. Kemudian salah satunya lebih rendah, maka ini termasuk riba, harus sama. Tidak boleh berbeda, harus sama, bahkan harus cash, nggak boleh kredit. Kalau satu lebih banyak, maka itu namanya riba fadl. Kalau tidak cash, maka itu namanya riba nasiah. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, mungkin detailnya dipelajari dalam apa namanya pelajaran fikih. Masih banyak yang kita belum paham, kita mungkin masih melakukan transaksi-transaksi riba transaksi yang akan menghilangkan keberkahan di dalam harta kita. Ya, Ini yang keempat, yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Anak memakan harta anak, anak yatim termasuk dosa yang sangat besar karena anak yatim itu sudah sepatutnya diberikan santunan maka ketika seseorang memakan harta anak yatim dosanya lebih besar lagi. Kalau kita merampas atau mengambil harta milik orang kaya kafir. Orang kaya tapi kafir. Kalau kita ambil hartanya, maka kita zalim. Apalagi kalau dia muslim. Apalagi kalau dia miskin. Apalagi kalau anak yatim. Jadi dosanya sama tapi besarnya bisa jadi berbeda. Dosanya sama, memakan harta orang dengan cara yang batin tapi dosanya bisa jadi berbeda. Besar dosanya bisa jadi berbeda. Iya. Dan Allah dalam Al-Qur'an secara khusus memberikan peringatan. Dalam surat An-Nisa ayat ke-10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim hanyalah yang mereka makan di dalam perut mereka itu adalah api dan kelak mereka akan memasuki api yang menyala-nyala yaitu api neraka. Sebaliknya jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, "Ana wakafilul yatim kahata ini Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini kelak di hari kiamat. Jadi sangat dekat posisinya dengan Rasulullah SAW. Pahalanya sangat besar, terutama di bulan yang penuh berkah ini kita dianjurkan untuk lebih banyak bersedekah termasuk kepada anak-anak yatim. Dan definisi yatim itu kata para ulama maknanya anak kecil yang belum balik ayahnya wafat. Itu yang disebut dengan yatim. Iya. Karena yatim itu artinya yang kehilangan orang yang seharusnya menyantuninya. Yang berhak yang punya kewajiban menyantuni kan ayah, bukan ibu. Ayah yang punya tugas untuk menyantuni atau menafkahi. Jadi dia kehilangan orang yang menafkahi, yaitu dalam hal ini adalah ayah. Ya. Maka termasuk pahala yang sangat besar kita membantu anak-anak yatim. Kemudian yang keenam, watawali yaumaz Lari dari medan pertempuran ketika dua pasukan telah saling berhadapan. Maksudnya dalam jihad beneran, jihad syar'i. Bukan seperti jihad yang dilakukan oleh para teroris, bukan tapi jihad yang sesuai syariat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kalau dua pasukan telah saling berhadapan, kemudian kita lari dari medan pertempuran, maka ini adalah dosa yang sangat besar. Tetapi dalam surat Al-Anfal ayat ke-16 Allah memberikan pengecualian. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a minallah. Barang siapa yang memalingkan punggungnya pada hari ini Yaitu lari dari medan tempur Kecuali sekedar mengatur strategi perang Jadi pura-pura lari Misalkan ada strategi tertentu kita hanya pura-pura Atau ingin bergabung dengan pasukan yang lain Maka ini pengecualian Bukan lari beneran Cuma strategi saja Maka siapa yang melakukan itu Tanpa ada alasan tersebut Dia telah kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, jihad itu memang bagian dari syariat. Jihad itu memang bagian dari syariat, tidak seperti sebagian orang sekarang begitu pobi dengan kata-kata jihad. Padahal jemaah sekalian, negeri ini merdeka dengan jihad fi sabilillah. Negeri ini merdeka dengan teriakan Allahu Akbar. Negeri ini merdeka dengan pahlawan-pahlawan Islam dan dalam sejarah negeri ini belum pernah ada kerajaan-kerajaan muslim yang datang menjajah ke sini. Semuanya adalah kerajaan-kerajaan kafir. Kerajaan-kerajaan kafir. Belanda, Inggris, apalagi itu. Semuanya kafir. Semuanya kafir. Tidak ada satupun yang muslim. Yang mengobarkan jihad di negeri ini adalah kaum muslimin dan ulama-ulama Islam. Kok sekarang jadi begitu pobi dengan jihad? Kenapa jemaah sekalian? Karena juga ada segelintir orang yang berjihad bukan sesuai dengan syariat, tetapi melakukan aksi teror bukan sesuai syariat. Itulah diantara penyebabnya. Juga diantara penyebabnya memang musuh Islam ingin apa namanya merusak citra jihad. Jadi dua sebabnya. Di satu sisi musuh Islam orang-orang liberal yang sok paling Pancasila, sok paling bineka, mereka yang ingin menjelek-jelekkan jihad fi sabilillah. Itu di satu sisi. Di sisi lain memang ada orang yang punya niat baik berjihad, tapi dia melakukan bukan dengan cara syariat. Ini dua sisi yang merusak citra jihad. Padahal dengan jihad inilah kaum muslimin menjadi mulia. Tapi mulia kalau jihadnya benar, jihadnya sesuai dengan syariat Islam, sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini yang keenam, yang ketujuh, yang terakhir wa muhsanatil ghafilatil mu'minat menuduh wanita baik-baik wanita beriman yang tidak tahu menahu dengan perbuatan dosa tersebut lalu dituduh melakukan zina ini yang ketujuh jemaah sekalian dosa besar menuduh wanita baik-baik telah berzina dan menuduh zina ini besar sekali dosanya dan tidak gampang bahkan jemaah sekalian dalam pengadilan syariat kalau yang menuduh itu tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, dia yang akan dihukum. Dia yang akan dihukum. Dia harus mendatangkan empat orang saksi. Empat orang saksi itu pun bukan sekedar melihat mereka lagi berduaan, tetapi mereka melihat seperti melihat timba masuk ke dalam sumur. Jadi lihat beneran berzina, bukan sekedar berduaan atau ngamar di hotel. Iya, subhanallah. Ini sering terjadi. Orang gampang menuduh berbuat zina, bahkan direkayasa demi untuk menjatuhkan seseorang. Dengan kemajuan teknologi sekarang bisa dibikin-bikin seakan-akan dia melakukan hubungan WhatsApp padahal tidak. Ini sebagian orang melakukan demikian untuk menjatuhkan seseorang. Padahal kita lihat mereka berduaan saja dalam kamar itu belum bisa. Belum bisa kita katakan mereka sudah berzina. Tapi betul-betul lihat. Lihat seperti kata para ulama seperti timba masuk ke dalam sumur. Itu baru bisa kita bersaksi berzina. Itu pun harus empat orang. Jadi nggak main-main di pengadilan. Kalau cuma satu dua orang, satu dua tiga orang, hakim nggak boleh terima. Harus empat orang yang lihat. Kalau dia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka dia yang kena hukuman. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nur. Allah mengatakan, "Walladzina yarmuna al-muhsanati, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, fajliduhum thamanina jalda." Orang-orang yang menuduh wanita baik-baik telah berzina, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan. Jadi mereka yang kena hukuman wala taqbalu lahum syahadatan abada dan jangan kalian terima persaksian mereka selama-lamanya wa ulaika humul fasikun mereka itulah orang-orang yang fasik kata Allah illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan melakukan perbaikan jadi jemaah sekalian enggak main-main menuduh orang berbuat zina termasuk suami menuduh istri berbuat zina atau istri menuduh suami berbuat zina, ini bukan perkara sepele, jangan gampang menuduh. Iya. Ini dosa yang sangat besar. Hadis ini juga berlaku menuduh laki-laki. Walaupun dalam hadis ini dikatakan menuduh wanita, tapi ini juga berlaku menuduh laki-laki. Laki-laki baik-baik dituduh berzina. Dosanya sama. Tapi kenapa di sini hanya dikatakan wanita? Karena kebanyakan yang dituduh adalah wanita. Bukan berarti menuduh laki-laki bukan dosa besar. Ini juga dosa besar. Iya. Jemaah sekalian, ulama mengatakan hadis ini menyebutkan tentang tujuh dosa yang membinasakan. Bahwa ini adalah dosa besar, tapi dosa besar itu bukan hanya tujuh. Jadi hadis ini bukan pembatasan bahwa dosa besar itu hanya ada tujuh. Iya. Alhamdulillah kita telah menjelaskan tujuh dosa besar yang terkandung dalam hadis ini. Masih ada tersisa satu pembahasan tentang hukuman bagi tukang sihir. Namun mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita sisakan sedikit waktu untuk tanya jawab. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. kita dirampok dalam keadaan kita tidak dirampok namun diserang seperti keadaan teroris yang dia menyerang ingin membunuh orang apakah ketika kita melawan dan ketika kita mati kita tetap kita eh, masih termasuk mati syahid nah, eh, yang kedua mengenai memakan harta anak yatim eh, ini dalam keluarga anak sendiri pernah terjadi dan minta dihalalkan kepada si anak yatim tersebut ketika dia sudah dewasa si anak yatim ini akhirnya menghalalkannya maksudnya gitu tetapi walinya yang yang eh, merawat dia sejak kecil itu tidak itu bagaimana iya. yang pertama juga mencakup membela diri atau sekedar membela orang lain. Ini kalau membela harta saja dianjurkan walau sampai mati apalagi membela jiwa atau membela jiwa orang lain, apalagi membela keluarga kita. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Mangkutila duna malih fawa syahid." Barang siapa terbunuh karena membela hartanya dia mati syahid. Wa mangkutila duna irdihi fawa syahid. Barang siapa terbunuh karena membela kehormatannya dia mati syahid. Mangkutila duna ahlihi fawa syahid. Barang siapa terbunuh karena membela keluarganya maka dia mati syahid. Jadi kalau harta saja kita membela harta kita yang halal dirampas orang itu sudah mati syahid, apalagi membela sesuatu yang lebih mulia daripada itu. Iya. Ini termasuk termasuk mati syahid. Tapi sekali lagi ini sifatnya bukan menghukum tapi sekedar membela diri. Artinya kalau sekedar membela diri, kalau orangnya sudah tidak menyerang, ya kita jangan nyerang lagi. Kalau dia lari, biarkan saja dia lari, jangan dikejar. Ya kan? Hanya sebatas membela diri. Iya. Kemudian yang kedua, kalau yang punya hak sudah melepaskan, maka orang lain sudah tidak ada urusannya. Yang penting yang punya hak sudah apa namanya memaafkan kita melepaskan haknya, maka Insya Allah taala itu sudah cukup sebagai syarat untuk bertobat. Ya. Adapun walinya itu kan orang lain, bukan dia yang berhak terhadap hartanya tersebut. Ya. Maka cukup insya taala. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Ada tiga pertanyaan sebelumnya, eh, mungkin pengalaman mengenai prosesnya itu. Jadi saya mengamati yang yang setara, ya, artinya begini, apakah tidak boleh menyatakan menyatakan sesuatu, misalnya ini menurut feeling saya, menurut pikiran saya ini kayaknya misalnya bisnis kita berhasil kan, kan perkiraan dalam kan? jadi yang mana ini merupakan suatu bentuk apakah bisa saja itu uh, pengalamannya dua kemungkinan juga namanya mungkin perasaan itu kan bisa eh, apa namanya betul bisa tidak dan apakah itu boleh terus pertama yang kedua mengenai uh, riba apakah boleh misalnya dalam transaksi pinjam meminjam uang kita itu kursen ke dolar misalnya orang ini meminjam satu juta dengan kita satu juta tapi kita membuat suatu kurs bahwa pada hari itu kurs dolar itu dan nanti pada waktunya mengembalikan kita kembalikan ke kurs dolar artinya kalau dia turun kurs dolar ya nanti dia membayar lebih rendah tapi persoalannya saat itu tinggi, maka dia harus membayar seperti itu, lebih tinggi. Ini, ke, tapi dia membayar dengan rupiah, karena dia meminjamnya juga dengan rupiah. Tapi basic dia itu adalah kurs dolar atau kurs asing lain. Nah, kemudian yang ketiga mengenai menuduh, apakah bisa juga menuduh berzina itu dilaksanakan dengan menuduh orang mencuri. Soalnya dia ya, katakan ini saya punya pikirannya kamu yang mencuri ini gitu. apakah itu sama dosanya dengan menutup zina saya kira itu saja pak terima kasih ya baik yang pertama tentang perasaan perasaannya akan terjadi ini dan itu pada dasarnya sekedar perasaan saja atau firasat ini tidak masalah. Asalkan jangan kita pastikan. Jangan kita pastikan. Dan juga jangan kita hubung-hubungkan yang tidak ada hubungannya. ya, Jangan kita hubung-hubungkan yang tidak ada hubungannya. Jadi kalau cuma sekedar perasaan, perasaan saya nggak enak, ini nampaknya bisnis ini kalau kita teruskan akan merugi. Bisa jadi itu petunjuk dari Allah. Bisa jadi. Iya. Selama kita tidak memastikan ini pasti rugi. Karena itu perkara de masa depan, kita nggak mungkin memastikan. Kalau cuma sekedar perasaan, tidak masalah, bukan kesyirikan. Kalau kita sudah pastikan atau kita ramal akan merugi, maka ini apa namanya adalah kesyirikan. Demikian pula kalau kita hubung-hubungkan sesuatu yang nggak ada hubungan, Misalkan saya mulai bis bisnis ini tanggal 13. Katanya tanggal 13 angka sial. Maka ini adalah syirik. Ini adalah kesyirikan sebagaimana sabda Nabi SAW alaihi wasallam, "Man raddatuhu atiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, uh, kita meminjamkan uang tetapi hitungannya dengan kurs dolar. Padahal kita meminjamkan rupiah. Maka di sini ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan. Jadi kita jadikan patokan adalah kurs rupiah, uh, afwan kurs dolar. Atau yang lebih stabil mungkin harga emas misalkan. Jadikan patokan. Sebagian ulama membolehkan membolehkan hal tersebut namun lebih bagus lebih selamat kalau mau seperti itu pinjamkan dalam bentuk itu jadi kalau kita mau hitungan dalam dolar kasih saja dolar jangan kasih rupiah kasih saja dolar supaya dia kembalikan lagi dolar ya itu lebih bagus lebih selamat karena yang sebelumnya itu ulama masih berbeda pendapat ya barangkali demikian Pak wallahu alam kemudian yang ketiga tentang apa tadi Pak ah menuduh wanita pen, uh, seorang mencuri tergantung jenis dosanya kalau kita perhatikan berdasarkan dalil-dalil berzina lebih besar daripada mencuri berzina dosanya lebih besar daripada mencuri ya karena keterkaitan dosa zina itu lebih banyak lebih banyak keterkaitannya ya jadi tergantung besarnya dosa dosa terbesar adalah kekafiran. Makanya menuduh orang kafir itu juga bisa menyebabkan dia kafir. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man qala li akhihi ya kafir, fakadba abihi bihi Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai kafir," ucapan itu akan kembali pada salah satu dari keduanya. Maksudnya kalau saudaranya tidak kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada orang yang mengatakannya. Makanya jemaah sekalian, hati-hati mengkafirkan orang kalau ternyata dia nggak kafir, ucapan itu kembali kepada kita. Jadi tergantung jenis dosanya. Makin besar dosanya, hukumnya pun makin besar. Ya. Menuduh orang melakukan itu, hukumannya juga semakin besar baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dijelaskan. Tapi bagaimana kalau kasus muamalahnya adalah eh, terkait dengan perjanjian, jadi secara ilegal. Tapi kondisinya misalnya dalam perjanjian ini sebenarnya tidak seimbang, akhirnya ada paksa satu pihak yang dia secara perjanjian bisa dizolimi, misalnya diambil paksa bisnisnya, maka kompensasi dan segala macamnya. Tapi di sisi lain juga eh, kan saya jadi teringat dua ayat Quran yang pertama adalah tentang lakukanlah jual beli dengan suka dengan suka. Tapi kalau kondisinya yang seperti tadi kan tidak suka dengan suka, tapi cerai, ada ayat Quran yang juga yang menyatakan penuhilah akad akad itu. Maka dalam kasus seperti tadi, mana yang harus didahulukan? Apakah memenuhi akad walaupun perjanjian bisnisnya misalnya eh, dia merugikan, atau yang kedua dia boleh menggalang diri karena kondisinya perjanjian yang merugikan itu berarti sama dengan orang yang mencuri harta tadi itu itu pertanyaan pertama. Yang Jadi, kedua, dia harus dengan uh, eh, jihad tadi ya, yang maka kita baru bisa melakukan jelas secara syar'i kalau sudah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Nah, terkait dengan konteks peperangan kan kadang ada perbedaan terminologi antara apakah kita dalam kondisi berperang atau tidak. Apakah perang itu harus secara zahir bertemu senjata dengan senjata atau misalkan ada beberapa orang yang dia mengkontekskan peperangan itu dengan perang yang lain-lain, perang ekonomi, perang ini sehingga panggilan mereka di TNT ini kira-kira penguatannya seperti apa dan Apakah ada gambaran bagaimana keadaan perang pada akhir zaman misalnya? Apakah memang perang juga letterless seperti dua pasukan ke atau memang ini memiliki konteks yang lebih luas lagi dan uh, ilmu penjelasannya terima kasih Jazakumullah Itu yang pertama maksudnya perjanjian belum selesai terus dia mau ngambil uh, jadi uh, para pihak ini melakukan muamalah misalnya Nah muamalahnya ini adalah ada beberapa klausul yang harus dilakukan, tapi ada hal yang poin di mana misalnya kalau misalnya eh, si bisnis ini ketika dia tidak melakukan sesuatu dan ini misalnya jadi faktor yang tidak diketahui sebelumnya dan setelah tahu oh si bisnisnya dia bisa diambil alih secara paksa oleh pihak yang lain kayak gitu sehingga menzolimi salah satu pihak gitu nah ini perjanjiannya seperti itu perjanjiannya yang uh, eh, secara zolim tapi di satu sisi dia udah terikat dengan perjanjiannya Nah ini mana yang harus dilakukan, antara memenuhi akad atau perjanjian eh, apa eh, memenuhi tadi yang zolim tadi itu? Kira-kira gimana? Kalau sudah perjanjian, ya harus taati perjanjian. Kalau dia tidak, ya misalkan ada dua orang bekerja sama, uh, investor dan pengelola kerjasama bagi hasil. Investor menitipkan dananya dengan perjanjian kalau dia tidak mengelola dengan baik, maka dana itu akan tiba-tiba akan ditarik. Maka dia berhak menarik dana tersebut. Apa masalahnya? Karena sudah sesuai perjanjian. Ya. Dia berhak menarik dana tersebut karena itu milik dia dan pengelolanya kurang tidak amanah misalkan. Yang seharusnya dia kelola bisnis dengan cara seperti ini tapi dia melakukan dengan cara yang lain. Maka boleh karena apalagi kalau sesuai perjanjian. Bahkan tidak ada perjanjian pun dia boleh tarik. Kalau seandainya dia lihat ini pengelolaannya tidak amanah. Apalagi kalau sudah ada perjanjian. Jadi perjanjian itu harus dipenuhi selama perjanjian itu tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat, perjanjian harus dipenuhi. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua jemaah sekalian, jihad dalam semua bentuk itu ada baik jihad secara fisik maupun jihad pemikiran. Jihad pemikiran, al-ghazul fikri, perang pemikiran, perang akidah. Perang pemikiran ini justru lebih berbahaya. Ini justru lebih berbahaya. Ya. Kita diserang dengan apa namanya? budaya-budaya barat. Kita diserang dengan pemikiran-pemikiran mereka. Ya dan ini yang terjadi sebenarnya mereka sudah menang. Mereka sudah menang di atas kita dalam hal ini. Yang kita pelajari di sekolah-sekolah kita, teorinya siapa-siapa itu orang-orang kafir, teori ekonomi, teori politik, teori pemerintahan, itu yang kita pelajari di sekolah-sekolah kita. Di sekolah-sekolah kaum muslimin, sebenarnya mereka sudah menang dalam perang pemikiran. Walaupun kita juga tetap melawan semampu kita kita sebarkan, kita luruskan pemahaman-pemahaman mereka yang menyimpang itu. Ya. Dan dalam segala bidang. Dalam segala bidang. Ya. Dalam segala bidang itu terus berlaku peperangan, persaingan antara yang hak dan yang batil. Pasti akan terus berlaku antara ekonomi yang sesuai syariat dan ekonomi riba. Itu akan terus berlaku. Tetapi perang yang sifatnya melibatkan fisik yang sampai bunuh-bunuhan itu ada ketentuan khusus. Itu ada ketentuan khusus. Jadi berlaku semua bidang semua apa namanya aspek kehidupan itu ada jihadnya bagi umat Islam kita berjuang untuk menegakkan syariat ya para ulama mengatakan tegakkan syariat di dalam dirimu maka dia akan tegak di bumimu jadi inilah jamaah sekalian yang harus kita lakukan namun kalau kita bicara perang fisik maka ada syarat-syarat khusus yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Ya mungkin di kesempatan lain kita jelaskan lebih detail atau di pelajaran fikih. Ini sebenarnya pembahasannya dalam pelajaran fikih. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat jihad, maka itu jihad yang tidak syar'i, jihad yang bid'ah, jihad yang menyelisih syariat, jihad yang akan membuat kita terhalangi mendapatkan pertolongan Allah. Karena kunci utama mendapatkan pertolongan Allah adalah mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan mimpi. Jangan mimpi kita bisa menang melawan orang-orang kafir kalau cara berjihad kita tidak mengikuti tuntunan syariat. Iya. Jadi semua bentuk jihad itu berlaku sampai hari kiamat. Wallahu alam. Jemaah sekalian mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik.